والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من walah ma ba'd. Baik kita masuk bab yang berikutnya. Qala rahimahullah Bab qaulillah ta'ala Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. seperti disebutkan dalam yang punya kitab cetakan Darun Nafis di bawah disebutkan wa muradul musannif bi hadhihi tarjumah keinginan beliau maksud beliau memasukkan bab ini memaparkan dalil ala anna tawakkula fariidatun Dalam bab ini beliau ingin menerangkan kepada kita dalil-dalil bahwa tawakal itu adalah faridah. Yajibu ikhlasuhu lillahi subhanah. Wajib untuk diikhlaskan kepada Allah semata. Selanjutnya beliau katakan min afdalil ibadat karena tawakal itu min afdalil ibadat ibadah-ibadah yang paling utama ibadah-ibadah qalbiyah bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahkan la yaqumu bihi ala wajhil akamali illa khawasul mu'minin tidak ada yang menjalankannya dengan sempurna kecuali orang-orang khusus di kalangan kaum mukminin jadi tidak sekedar beriman, tapi mereka yang sempurna imannya. Apa buktinya? Di dalam ayat nanti kita di dalam matan disebutkan oleh beliau dalilnya diantaranya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah. Tidak lain orang-orang yang benar-benar beriman itu hanyalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah tergetar hatinya wajar takut malu segan nah artinya ketika ini terbukti ketika mereka orang-orang yang punya sifat wajal ini ketika dia ingin bermaksiat ketika ingin berbuat sesuatu yang menyimpang ittaqillah dia segera berhenti ketika diingatkan dengan ittaqillah dia segera berhenti. Malu kepada kepada Allah. Nah, di dalam ayat tersebut atau dalam ayat yang pertama di atas itu kisah tentang Bani Israel yang di dihatung oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka menolak. Ya Musa, inna lan nadkhulaha atau inna fiha qauman jabbarin wa nah wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in dakhalu minha fa inna dakhilun. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun. Nah, terus dia katakan terakhir ini lanjutan ayat itu dan kemudian menutup wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. kan sini syarat keimanan termasuk syarat keimanan. Kalau kamu betul-betul beriman, maka hanya kepada Allah kamu bertawakal, bukan kepada yang lain. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman itu dia bertawakal hanya kepada Allah. Kata kita lihat dalam syarat bahasanya nahwu jar wa majrur yang mestinya sesuatu yang dimestinya letaknya di, di belakang tetapi letakkan di depan itu menunjukkan pengkhususan. Wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kamu bertawakal, bukan kepada yang lain, hatta kepada sebab kekuatan dan sehebat apapun. Bukan itu yang jadi sandaran, tapi kepada Allah itu kalau kamu beriman. Kalau enggak enggak, enggak akan mungkin. Hanya kepada Allah kamu bertawakal, berserah diri. Apa itu tawakal? Nah, sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ma'a nah, fi'lil asbab al ma'dzur. Ini tawakal. Ini tawak tawakal. Ya, ini betul-betul jujur bersandar kepada Allah dalam upaya untuk meraih manfaat menolak mudarat disertai apa? dengan menjalankan sebab, dengan menjalankan sebab yang diizinkan. Kenapa seperti ini? Para ulama menyebutkan bahwa orang yang bertawakal betul-betul tawakal kepada Allah dia pasti menjalankan sebab. Dan menjalankan sebab kemudian dia bertawakal tidak akan saling bertentangan. Nah, mereka berdalil diantaranya dengan surat At-Talaq ya, ke atas. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai nah, diterangkan dalam sebagian tafsir seandainya langit dan bumi bikin makar terhadap seorang mukmin yang bersandar kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar untuk si mukmin tersebut yang bersandar kepada Allah. Walaupun langit dan bumi bersatu padu untuk mem mempersempit dia. Me, nah, itu kalau. Nah, dan Allah nyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Disebutkan di situ Allah jadikan bersamaan beriringan antara takwa itu dengan tawakal atau dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain juga disebutkan seperti itu takwa kepada Allah wattaqullah wa Allah fatawakkalna in kuntum apa wa 'alallahi fatawakkal mutawakkilun atau yang seperti itu nah disebutkan bahwa dengan takwa kepada Allah dia akan menjalankan sebab yang Allah perintahkan yang Allah izinkan kemudian dia bertawakal kepada kepada Allah Kalimat takwa itu menunjukkan bahwa dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh oleh Allah. Itu badaniahnya. Ya, jadi fisiknya menjalankan sebab sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tawakal batinnya. Batinnya bersandar kepada kepada Allah. seperti dikatakan oleh musannif ya kan, cucu beliau menyebutkan Syekh Sulaiman menyatakan bahwa dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa beliau menerangkan wajibnya bertawakal kepada Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah fala yarjuna ghairah. Fala yarjuna siwahu. Tidak akan mengharap kepada yang lain. Ini yang kita sebutkan kemarin. Tiga tiga hal yang mesti ada di dalam diri seorang seorang mukmin muwahhid. Al-mahabbah, al khawf war-raja. Nah. Baik. Qala qawluhu wa qawlihi Innamal mu'minun alladina idha dhukirallahu wajidat kulubuhum wa idha tuliat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa orang-orang yang betul-betul beriman itu tidak lain adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah wajal hati mereka. Takut, malu, segan. Kalau itu ada kata mereka, kata para ulama, yatalzim al-qiyam bi fi'lil ma'mur wa tarkil ma'dzur. Kalau takut itu ada, maka tadi yang kita sebutkan, kalau orang itu diingatkan ittaqillah, dia segera berhenti dari apa yang ingin dilakukannya kalau itu menyimpang. Ittaqillah. Tapi kalau orang yang tidak ada takwanya seperti itu, ittaqillah al-ithnam, izzatu bil ismi. al-izzatu bil ismi. Dia ditahan oleh kesombongannya. Kadang-kadang balikkan. Kami yang bertakwa kepada Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syahidnya di sini wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang betul-betul beriman itu hanya kepada Rabb mereka dia bertawakal. Kalau Anda tak yakin bahwa Allah adalah Rabb Anda, yang menciptakan Anda dan menciptakan semua isi alam semesta yang berarti menanggung rezeki, menanggung kesehatan, menanggung kehidupan Anda, maka tidak akan mungkin menyerahkan nah, bertumpu, bersandar kepada sesuatu selain Allah hebat sehebat apapun ketika dia berusaha untuk mencari manfaat ataupun menolak mudarat. Bab ta'ala ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man minal mu'minin. Wahai nabi cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan mukminin. Banyak yang salah dalam menafsirkan ayat ini kata mereka. Mereka mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah merintahkan mengatakan kepada nabinya cukuplah Allah bagimu dan orang-orang yang beriman bersamamu. Itu mencukupi engkau juga. Keliru. Kata mereka para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah yang mencukupi nabi dan Allah yang mencukupi orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin. Buktinya apa? Dalam banyak ayat seperti dalam ayat di atas. Kemudian dalam nanti keterangan di dalam hadis di bawah. Dalam ayat dalam surat At-Talaq di bawah itu wa qaulihi wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Tidak dikatakan bahwa Naam. Allahu hasbuhu wa rasuluhu hasbuh. Juga dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan eh, fahasbukallah wa ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin. Wa ayyadaka binasrihi wa bil wa bil mu'minin. Cukuplah Allah bagimu dan Allah menguatkan engkau dengan pertolongannya dan kaum mukminin. Dibedakan kata para ulama dalam ayat tersebut, apa ayatnya? Surat apa? ini Allah menyatakan hasbukallah, cukuplah Allah bagimu, tidak yang lain-lain. Kemudian Allah menyebutkan pertolongan dan dukungannya Allah berikan dengan pertolongannya yakni sesuatu yang menguatkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pertolongan Allah dan bantuan kaum kaum mukminin. Dibedakan kata kata mereka. Apalagi kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain Allah menyatakan namanya adalah Nah, Allah itu hasib. Allah yang mencukupi. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan uh, nah hasbukallah hasbunallah. Nah, apalagi dalam ayat surat ini surat At-Talaq ini Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yani fa huwa kafihi. Allah yang mencukupi seseorang dalam semua urusannya, mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Dan dalam bab ini kita diajar untuk tidak bergantung kepada sebab. Nah, boleh kita bersandar kepada sebab, boleh, tapi bukan itu yang jadi sandaran kita. Makanya diingatkan dalam bagian-bagian akhir dalam yakni cucu beliau Sulaiman bin Abdullah menyebutkan nah ya um, di akhir akhir itu beliau mengatakan jangan sampai kita menjadikan kelemahan kita itu sebagai tawakal dan jangan menjadikan tawakal sebagai bentuk kelemahan. Artinya apa? Kalau misalnya kita apa, ini kelemahan tidak mampu untuk menjalankan sebab, kemudian kita pasrah. Hmm, saya tawakal, adalah begini saja. Belum maksimal dia lakukan gitu. Belum maksimal, belum dia ini mencoba yang ini, belum mencoba yang itu, belum coba tapi sudah dia mengatakan, adalah tawakal aja pada Allah." Ini jadi menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Dan jangan menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Nah, ya pokoknya pasrah tapi nggak menjalankan sebab apa-apa, standar itu aja sudah. Nggak boleh. Walaupun kadang-kadang orang itu menjalankan sebab ada ya eh, yang apa namanya sebentuk dia jadikan apa namanya dia bertawakal itu sekedar campuran saja, tapi dia jadi bertumpu kepada nah, kepada sebab tersebut. Nah. nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Kita jalankan sebab nah, semaksimal mungkin dengan semua dari semua sisi kita perhitungkan mengkalkulasi kalau begini nanti begini nah kita hadapi itu siap dan kemudian kita coba pertama mungkin gagal ini gagal ini gagal Jalan cari jalan lain. Baru kemudian kalau memang sudah tidak ketemu jalan yang lain baru. Nah, tawakal itu jadi andalan. Jangan artinya kita berapa apa namanya belum lagi mencoba dengan segenap upaya, kemudian ini sudah tawakal aja. Itu menjadikan tawakal sebagai sebuah kelemahan. Kalau kita lihat di perjalanan salaf kita Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah. Paling kuat. Strategi perang beliau perhitungkan dengan cermat. Sampai kemudian juga beliau pakai baju besi dua lapis. Masih tem Terkena luka. Giginya terperosok dalam berdarah. Dalam perang Nah, jadi menjadi menjalankan sebab dan tawakal itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Lakukan dulu maksimal. Apa yang kita punya ini kita bisa sebelum keluar. Nah, sebelum keluar. Pertama kali mungkin dapatkan dapatkannya entah mungkin bagian musibah istighfar dulu pada Allah mohon ampun ini mudah-mudahan jadi kafarah. Nah, sehingga itu tidak menambah, tidak menjadikan lemah ketika itu terluka ataupun yang sakit, ada yang kehilangan itu tidak membuat kecewa, sedih. Dia istirja. Allah majurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Minta yakni pahala kepada Allah ya dalam musibahnya dan minta digantikan yang lebih baik. Nah, sudah diusahakan maksimal. Kalau misalnya kehilangan cari sana cari sini tanya tidak dapat, ya sudah. Mudah-mudahan jadi kafarah. Nah, ya. seperti itu. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fil nar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, bukan berarti Rasulullah kemudian apa namanya pasrah sudah, enggak. Bahkan beliau ketika dikatakan seperti itu, orang mereka siap, siap menyerbu lagi. Siapkan juga oleh Rasulullah pasukan. Disiapkan juga oleh Rasulullah pasukan. 70 orang atau berapa orang itu. Kejar. Tidak merasa lemah. adalah kita apa tawakal aja. tidak Siapkan. Dikirim sampai ke Hamraul Asad atau sampai mana? Eh, Abu Sufyan yang nantang, yang menggertak tadi dengan orang apa namanya, itu malah yang lari ketakutan pulang ketika masih masih masih musyrik. Kembali mereka tidak jadi. Nah, bahkan ini ketika perintah mengejar itu Rasulullah suruh yang para sahabat yang masih belum kering lukanya. Masih belum kering lukanya. Kejar. Berapa orang mencari. Ternyata kedudukannya ini tahu Abu Sufyan. Akhirnya mereka dibawa orang-orang musyrikin dibawa pulang. Jadi bukan kemudian yang Allah wa ni'mal wakil ya sudah apa boleh buat tawakal kepada Allah tanpa melakukan apa-apa. Nah ini kita diajari <clears throat> dengan ayat-ayat Allah kemudian juga dengan sejarah bagaimana kita men menjalankan tawakal. Nah. nah, dan keutamaannya seperti disebutkan oleh para ulama itu seperti kepala bagi jasad atau sebaliknya Dan disebutkan pula bahwa kalau Allah yakni kita mengenal istilah al-jaza min jinsil amal. Setiap amalan itu dibalas sesuai dengan jenisnya. Tapi tawakal tawakal itu Allah sendiri yang menjaminnya. Membalas sikap tawakal seseorang ya dengan menjadikan dirinya sebagai nah, kafir yang mencukupi. Nah, tidak dibalasi ya, kalau mereka bertawakal falahu kada wa kada. Iya kan? Kalau dalam misalnya apa amalan-amalan lain kan demikian disebutkan. Nah, Nah ini tiga hal yang harus ada di dalam perjalanan seorang hamba kepada Allah tawakal ini membuat dia optimis. Ada yang menuntun dia untuk mengejar harapan. Punya semangat dia untuk mengejar harapan. Sehingga orang yang betul-betul bertawakal itu luar biasa juga fadilahnya yang telah kita lewati dalam bab yang lalu, bab yang ketiga atau keempat. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adab. Masuk surga tanpa hisab, tidak ada soal, pertanyaan, wala azab dan tidak pula ada azab. Salah satu ciri mereka wala rabbihim yatawakkalun. Allah menyebutkan Rasulullah juga menyebutkan lau tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr tahdu khimasan wa taruhu bitana. Nah, itu jadi burung liar ini enggak ada yang bisa kecuali orang-orang yang punya yang dikatakan tadi oleh beliau khawasul mukminin. Nah, khawasul mukminin. Kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, maka pasti Allah memberi kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki pada seekor burung. kedua khimasan, berangkat dalam keadaan kosong, lapar. Wataruhu taruhu bitanan, Kembali dalam keadaan nah, tidak disimpan malamnya. Selesai ngasihkan enam, dia makan, dia disimpan di sembolo, ada anaknya dia. Dia berikan pada anaknya sudah. Nah. Nah. Makanya ketika tawakal itu tidak ada, orang merasa dia bisa mampu, yani mampu mengandalkan yani sebab Ya, bertumpu bersandar kepada sebab sering kecewa. Dalam perjalanannya sering sering kecewa. Nah, dapat sedikit kurang, dapat banyak kehilangan tambah, tambah sedih. Baik. Ini ini intibat. Ya. Kalau kau menjaga dia tetap berada di atas rel jalan tersebut, kalau mahabbah itu yang menggerakkan dia untuk nah sempurna di dalam perjalanannya. Percepat juga. Fihi masail. Al-ula an tawakkal an tawakkula minal faraid Karena dia perintah ya perintah dan itu merupakan ibadah. ibadah. Kemudian dalam ayat-ayat lain Allah memuji orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Seperti dalam ayat surat Al-Anfal. Nah. Bahkan merupakan syarat iman dan Islam. Kalimat in kuntum mu'minin itu syarat. Nah, Ya, itu syarat. Kalau kamu betul-betul beriman, maka hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu bertawakal. Nah, jadi semua ini berarti jika disimpulkan oleh para ulama, kuatnya tawakal seseorang kepada Allah, lemahnya tawakal seseorang kepada Allah itu tergantung kepada kuat dan lemahnya iman iman dia kepada Allah. Berarti apa? Yang dia harus lakukan pertebal keimanan tersebut. Kuatkan iman tersebut. Bagaimana caranya? Kenali Allah dalam Al-Quran. Tadaburi ayat-ayatnya. Sifat-sifatnya, nama-namanya ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah lengkap. Mereka yang ingin menumbuhkan keimanan, tawakalnya pada Allah lengkap di dalam Al-Quran. Dalam Al-Fatihah lebih-lebih diajari kita untuk minta petunjuk pada Allah. Itu bukti kita menjalankan sebab yakinnya kita kepada Allah, memuji Allah, menyatakan bahwa Dia adalah Rabb semesta alam. Semua yang kita butuhkan dunia dan akhirat di tangan Allah. Selamat dari cara-cara orang-orang yang nah, maghdub alaihim, yang punya ilmu, punya tahu kebenaran tapi tidak menjalankannya Selamat dari cara orang-orang yang balin, orang-orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Nah, kita dibimbing oleh para ulama nah, untuk memahami ayat tersebut. Nah, bagaimana bertawakal kepada Allah. Kesannya, annahu min syurutil iman. Tawakal itu termasuk diantara syarat-syarat iman. Apa itu syarat? Ya. Sama dia di, di apa namanya pembahasan yang disebutkan dalam usul fikih sama dia ini maknanya dengan di sini. La yalzam min ma ma yalzam min adamihi adamun. Wa ma ya. ya. la yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lil Ini syarat. Ya. Ma yalzam min adamihi adam jadi sesuatu yang kalau dia tidak ada maka hukum tidak berlaku wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. dan tidak mesti kalau dia ada hukum pun berlaku secara menurut zatnya artinya dengan adanya sesuatu tersebut belum tentu bisa diberlakukan hukumnya mungkin dari sisi yang lain yang kita sering contohkan dalam dalam fikih misalnya apa nah wudu nggak ada wudu berarti enggak ada so nggak ada sholat. Tapi ada wudhu belum tentu ada sholat. Ya, nah, nah, seperti itu. Nah, ini syarat iman. Jadi kalau tidak ada iman, tawakal itu tidak akan mungkin. Siapa yang dia sandarkan terserah serahkan urusannya? Kepada siapa dia bergantung? Kepada siapa dia berharap? Kalau dia tidak punya iman, tidak kenal rububiyah Allah, tidak tahu kenal bahwa Allah itu karim, bahwa Allah itu aziz, maha perkasa, maha kuat, razak. Kepada siapa dia menggantungkan nasibnya? Nah. Salifah, tafsir ayat al-anfal, tafsir surat al-anfal. Ya, syahidnya di situ wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang-orang yang betul-betul sempurna imannya seperti itu keadaan keadaan mereka. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tambah imannya, tambah taatnya, tambah rindunya pada Allah, tambah antusiasnya untuk men mengenal Allah, menjalankan apa yang diridhai oleh Allah. Itu tanda zadatuhum imana. Semakin dia berusaha mencari, memperbaiki ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itu bertambah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka mereka itu bertawakal berserah diri. Jadi yang tidak bisa seperti itu diingatkan dengan Allah. Ya. Nauzubillah sampai nah, kalau seperti orang-orang yang sawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'min. Nah, gawat kalau seperti seperti itu atau orang-orang yang dikatakan idza qila lahu taqillaha asadathu al-izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad yang kita juga khawatir nah, kenapa karena tidak adanya atau lemahnya iman nah, mereka yang betul-betul punya iman diingatkan dia dengan Allah dia akan berhenti dari yang dilarang untuk dia kerjakan dan semakin terdorong dia untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Qala Rabi'a tafsirul ayat fi akhiriha, tafsir ayat di akhirnya tentang tawakal itu tadi. Itu menjadi syah, syahidnya bab ini. Al-khamsah tafsir ayat talaq Tafsir ayat at-talaq wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Fa huwa hasbu ini menjawab dari syarat. Siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi dia. Mencukupi dia, Allah melindungi dia. Kalau dia tersakit, dia misalnya berhadapan dengan musuhnya, paling-paling kata mereka para ulama, Allah juga menyebutkan, La yadurrukum illa ada. Allah yang melindungi dia, Allah yang... Nah, artinya, kita jangan berpandangan kalau misalnya mamanya tawakal Allah Allah fahuasbu selamat selamat saja nggak ada luka nggak ada intimidasi nggak ada tekanan Rasulullah SAW berdarah darah kaki beliau kepala beliau berdarah nah beliau orang yang paling tawakal lalu apa maksudnya ya, kalau misalnya terjadi seperti itu musuhnya tidak akan bisa menimbulkan mudarat kepada dia kecuali ada La yadurrukum illa ada. Mereka tidak bisa merugikan engkau kecuali hanya sekedar menyakiti kamu. Yang ini memang la mahala kata para ulama. La mahala, mau tidak mau setiap orang yang mengikuti Rasul pasti dia akan mendapatkan gangguan. Nah, pasti dia akan mendapatkan cobaan. Nah, ayun nasi asyaddu ayun nasi asyaddu balaan ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi bertanya kepada Rasulullah al-anbiya summa al-amsal fal amsal yang paling keras siksaannya yang paling keras ujiannya paling berat ujiannya adalah para anbiya summa al-amsal orang-orang mulia yang mengikuti mereka para nabi summa al-amsal dan yang semisal mereka dari orang yang berikutnya yang mencoba mengikuti jalan jalan mereka kita sudah bacakan kemarin am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. kita belum dapat apa-apa nah belum dapat apa-apa Rasulullah ketika para sahabat sudah menjadi para sahabat sampai seperti itu terlihat putih bungkus otaknya ya datang kepada Rasulullah ya Rasulullah doalah ya Rasulullah lihatlah keadaan kami ini kalian itu terburu-buru kata Rasulullah masih dianggap terburu-buru belum apa-apanya kalian ini subhanallah belum ada apa-apanya. Umat dahulu kata Rasulullah. Dibenamkan separuh dadanya. Kemudian digergaji kepalanya ke badannya. Untuk dia kembali keluar dari Islam. Tidak dia kembali. Ada yang disisir dengan sisir besi. Tulang daging-dagingnya. Tidak dia kembali. Ada yang dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Kisah Ashabul Ukhdud. Nah, bayangkan seorang wanita lemah dengan anak bayinya ragu-ragu ya namanya sayang anak nggak mungkin lah anak suci ini kok bisa dilemparkan dalam apa ikut mati biasanya kan orang wanita kan berkorban dia biarlah anaknya selamat dia yang silakan tidak masalah ya dalam segala nah tadi dalam kondisi seperti itu dia pun juga punya keraguan artinya nah apakah anak kecil ini harus juga ikut korban tapi ternyata sang anak bayi yang baru lahir itu justru mengatakan dia ya ummah sendiri jangan khawatir terjun berdua. Kita belum mendapatkan yang seperti itu. Antum yang mau, apa lagi yang sekarang ini masih mungkin masih lebih wallah alam kalau dibanding diri dianggap ringan atau tidak. Awal-awal dakwah ini juga lumayan berat. Apalagi di kalangan akhwat untuk bisa berhijab di tempat instansi-instansi itu luar biasa beratnya. Sampai di nah kita dulu di kedokteran itu sampai ada semi lokal untuk menggolkan supaya ada yang bisa pakai. Walaupun sekarang Nasallallahu alaihi wasallam Nah, ya karena dunia. Nasallallahu ya wa iyyahum. Nah, cobaan banyak. Mau ngaji, ada yang baru kenal dakwah, itu didatangi kosnya, dipukuli, dirampas hijabnya. apalagi yang betul-betul ingin menegakkan dan urusan pernikahan persulit tapi memang mungkin yang sebelum apa namanya zaman setelah itu yang 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian seperti sekarang ini mungkin kalau kita lihat dari sisi-sisi yang lain ada yang juga berat. Tapi kalau dibandingkan dengan yang umat-umat terdahulu belum ada apa-apanya. Belum ada Mungkin seujung kuku yang mereka rasakan belum kita peroleh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini jawaban. Siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi dia. Dia menjalankan sebab, tapi bukan itu andalannya. Sehingga apapun yang terjadi dia tetap nah, pasrahnya kepada kepada Allah. Perhitungannya perhitungan lengkap. Nah, tapi bukan itu jadi sandaran. Ini kan ini kenapa kita apa ini sering kita mungkin ulang. Tapi kenapa lemahnya jiwa kita manusia ini yang sering menipu kita. Izzuddin bin Abdus Salam ya Sultanul Ulama itu menulis juga tentang keadaan seperti ini. Hati-hati, jiwa kita manusia itu ini yang paling dahsyat, musuh yang paling hebat. Musuh yang paling paling hebat ada di dalam diri kita sendiri, nggak bisa kita bunuh. Setelah dibunuh kita menjadi hidup jadi seperti apa? Anda punya nafsu. Nah, syaitan dunia ya ini memang kerjaannya menipu sudah tapi yang menyambut, yang membuat kita terjerumus itu jiwa kita, nafsu, nafsu kita. Kenapa? Dia yang menyambut, mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Nah, kelemahan-kelemahan dia itu yang membuat kita sering tergelincir. Nah, dia contohkan seperti itu. Kamu katakan nah, sabar. Misalnya disakiti, diganggu. Tapi nafsu itu belum tentu. Dia merasa bahwa dia harus membalas. Walaupun mungkin secara halus. Nah, ini tidak akan terasa kata kecuali orang-orangnya. Nah ini beliau Izzuddin Abdul Salam. Nah menampilkan demikian. Ya. Nah jiwa kita manusia yang perlu memang kita sering-sering untuk tundukkan nah, dalam urusan dunia lebih-lebih dalam urusan akhirat nah, dalam urusan akhirat kita manusia dhaifah kemudian kita nafsu kita manusia ammaratun bisu Allah menciptakan kita ke dalam keadaan kita zaluman jahula. Atas dasar apa kita merasa sudah berhasil melakukan satu karya, amalan soleh? Nah, bangga dengan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan. Banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang berubah. Kemudian kita merasa itu adalah jasa besar kita. Nasallallahu salam wal Itu berat beratnya. Karena jiwa ini seperti itu keadaan keadaannya. Qala khamisah tafsir ayat talaq as-sadisah idhamu sya'ni hadhihi kalimah Besarnya urusan kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil wa annaha qaulu Ibrahim alaihi salam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Nabi Ibrahim dalam keadaan dilemparkan ke dalam api di udara datang Jibril menawarkan jasa. Alaka hajah amma an in amalaka la. Amma ya apa? Amma ilaika fala. au kama qala. Adapun kepadamu ndak ndak butuh. Jibril kuasa kalau Nabi Ibrahim bilang iya, api itu sudah dipadamkan oleh Jibril. Sebesar itu ya sampai disebutkan dalam keadaan radius sekian ratus meter atau ratus kilo itu burung sudah nggak berani terbang ke arah itu mendekat kenapa panasnya luar biasa dalam kisah kan disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim itu bukan bukan dilemparkan rame-rame pakai ketapel besar untuk dilemparkan dalam api nah itu yang nah, di di udara itu Jibril memapak beliau kamu punya butuh pertolongan enggak? Adapun kepadamu tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Cukup Allah yang menolong, cukup Allah yang membantu, yang menyelesaikan, yang menghilangkan kesulitan. ini ucapan kita, tapi sungguhnya yang menjadi bukti ataupun yang menggerakkan itu kalau betul-betul ada di dalam hati itu baru itu namanya jujur tawakal. Ingat tadi, nafsu kita ini memang harus ditundukkan. Media betul-betul ketika kita mengucapkan ini memang murni karena memang mengharapkan pertolongan Allah. Nah, dalam ini kita ini dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat juga tadi seperti tadi. Kita yang manusia ini adalah khataun. Ya, banyak salahnya, banyak dosanya, bolong, bukan lagi zalim, bolong, parah kejahil kezalimannya, parah kejahilannya di setiap beramal makanya ini dia apa kita butuh selalu muhasabah selalu mengoreksi selalu melihat keadaan kita ya tidak cepat bangga dengan apa yang kita sudah lakukan bahkan para salaf kita mereka khawatir amalan yang dia lakukan tadi tidak berkenan di sisi Allah nah sudah dia berusaha untuk sempurna tapi ternyata Nah, dia khawatir, masih khawatir Allah tidak meridhoi meridhoinya. Tapi kalau kita lihat Allah tanda Allah meridhoi itu selesai dia melakukan satu kebaikan, kebaikan yang lain pun juga dia kerjakan sesuai dengan sunnah yang diajarkan. Nah, ya, tidak jauh, tidak menyimpang dalam hal ibadah, muamalah. Nah, Allah. Baik, ini selesai bab tawakal. Jadi tiga harusnya harus ada dalam perjalanan seorang menuju kepada kepada Allah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Qala rahimahullah taala bab الثالث والثلاثون قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun apakah mereka merasa aman dari makar Allah maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi nah pertanyaannya pertanyaan yang sifatnya ingkari juga takjub. Nah, ini kembalinya kepada kisah yang disebutkan di awal dari sebelum ayat sebelum ini. Uh, Walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakat minas sama itu ya. ayat-ayat sebelum itu. Kemudian afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun afa amina ahlul qura an ya'tiya Naam, an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ya, ini ketika nah, orang-orang yang durhaka tersebut. Ini sifat aman. Ini dimasukkan beliau dalam bab tauhid karena rasa aman dari makar Allah itu menunjukkan kelemahan iman dan kekurangan atau tauhid seorang kepada Allah. Apalagi kalau jika mungkin dia lupa apa namanya, dia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat juga disebutkan semakin zalim, semakin parah kejali ke kejahatan makhluk dibukakan oleh Allah pintu-pintu kumnam. Semua serba mudah ke dalam urusan dunia hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah faidahum mublisun. Ini keadaannya. Diulur di mereka, di artinya di dilulu dengan berbagai kesenangan, sehat, semakin banyak maksiatnya, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah, semakin banyak datang rezekinya. Kesehatan, waktu luangnya semakin banyak, kesempatan semakin banyak, mungkin semakin sehat, kedudukan semakin tinggi. Nah, ketika mereka betul-betul lupa, begitu gembiranya dengan nikmat ini tadi merasa dia akan kekal dengan itu semua akan akan tertolong. Akhadnahu baghtatan faidahu mubisun. Langsung dihukum tiba tiba-tiba dan akhirnya mereka putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, Qawla qawlihi tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat, orang yang kafir. Nah, putus asa ini dari kenapa? Karena nggak ada tauhid, nggak ada imannya kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, kalau dia kenal beriman kepada Allah, dia tidak akan mudah putus asa. Allah Karim. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Wasi'. Al-Hamid, Al-Majid. Ini nama-nama Allah yang menunjukkan kemuliaan. Yang berarti apa? Allah melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu, tidak akan sia-sia. Nah, hatta kemudian Allah menguji hambanya, tidak akan mungkin sia-sia. Perkataannya adalah hikmah. Dia menyempitkan rezeki pada sebagian orang. Sakit terus, nah, ya, susah terus. Ada satu hikmah kalamnya adalah kalam yang pasti benar dan Allah menyebutkan seperti itu dalam ayat-ayatnya sehingga dari mana mereka mestinya orang-orang yang ber, artinya seorang muslim putus asa terhadap rahmat Allah ya, karena mereka jauh dari ilmu lemah iman imannya nah, ya. Kalau an Ibn Abbas Rasulullah SAW su'ila anil kabair Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kabair, fala asyirku billahi wal ya'ku min rawhillah wal amnu min makrillah. Termasuk di antara nah, untuk dosa besar itu syirik kepada Allah, kemudian putus asa dari pertolongan Allah dan merasa aman terhadap makar Allah. Bahkan disebutkan orang yang seperti ini tidak punya akal, kata Al Hasan Al Basri. Ya, mereka yang melihat Allah membukakan untuk dia urusan dunia. Wa man, man wasa'allahu lahu fid dunya wa lam yara fihi makrallah fala aqla lahu fala ra'ya lahu. Atau kama Nah, siapa yang dibukakan oleh Allah keluasan-keluasan, kelapangan-kelapangan hidup, dalam keadaan dia tidak melihat di balik itu ada rencana Allah, berarti nggak punya akal, ya, nggak punya royu dia, nggak punya pikiran. Nah, ya, kesenangan itu bisa jadi apa? Sebagai ujian atau sebagai istidraj bagi seseorang. Nah, tinggal kita melihat. Kalau para ambia memang mereka dapatkan yang seperti ini itu adalah Sebagaimana kata Nabi Sulaiman dalam firman Allah menerangkan tentang ucapan Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi liyabluani aashkur am akfur. Ini ujian dari Rabb, karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Nah kalau kita manusia yang tidak maksum, yang harus kita lihat sisi lain. Jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan ini istidraj. Karena Kita mahal khata. Kita tempatnya sah, salah. itu khata. Besar sekali rentan sekali itu jatuh dalam dalam dosa. Jadi nikmat itu, kesenangan itu hati-hati kita melihat melihatnya. hati nah. hati-hati kita melihatnya. Lihat keadaan diri kita. Nah, mal, kalau misalnya kita apa namanya itu tahu itu adalah nikmat Nah, kita bawakan kepada diri kita. Dalam kondisi saya seperti ini banyak maksiatnya. Allah berikan kesenangan ini. Alangkah baiknya Allah. Nah, kalau memang itu tuh muncul, tambah tambah apa tambah tambah syukurnya kepada kepada Allah. Tambah tambah taatnya. Malu dia menerima kebaikan Allah yang seperti itu. Mesti harus dibalas dengan syukur, dengan taat. Nah. Ya, ada seperti ini diceritakan ketika ada seorang ahlul ma'asi yang Allah beri taufik dia untuk bertobat kepada Allah. Dalam keadaan dia seperti itu, Masya Allah rezekinya luar biasa datang. Tapi dia hatinya hidup. Tertegun dia mendapatkan nikmat. Ya Allah, dalam keadaan aku durhaka kepadamu, engkau beri nikmat. Gimana reja gimana juga kalau misalnya seandainya aku tidak durhaka kepadamu. Taubat dia kepada Allah. Taubat dia kepada Allah. Ini kan kalau orang yang hatinya hidup, ya tahu artinya budi baik orangnya sesama. Nah, kepada Allah lebih-lebih. Kepada Allah semestinya lebih harus lebih-lebih demikian. Nah. Artinya kan kalau misalnya sesama kita orang baik kepada kita kan nggak mungkin kita balas. Jadi kena seperti pepatah nanti. Air susu dibalas air air tuba. Kebaikan orang kita balas dengan kejelekan. Kepada Allah min babi aula. Enggak tega kita menyakiti dia karena dia pernah baik kepada kita, apalagi kepada Allah. Qala wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala akbarul kabair al-isyraku billah. Termasuk dosa besar paling besar syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah. merasa aman dari makar Allah wal qanut min rahmatillah putus asa dari rahmat Allah wal ya'su min rahmatillah dan putus asa dari pertolongan Allah kelonggaran dan kelapangan dari Allah Rawahu Abdul Razak. Ini mendukung ayat hadis yang yang sebelumnya. Katakan hadisnya isnadnya sahih. Kita baca ke serangan setan. <clears throat> Allah Ta'ala fa'aminu Allah maksud terjemah tujuan bab ini annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan Allah. Wajib atas setiap hamba itu untuk senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah rajian lahu. Nah, tidak hanya takut saja, tapi juga rajian lahu, berharap. Ragiban wa rahiban, ragiban rahiban. Ada harapan, ada rasa cemasnya. Takut-takut tapi juga ber, berharap. Berharap tapi juga rasa takut. Berharapnya apa? Allah menerima amalan ibadahnya. Allah mengampuni dia. Masih memberinya rezeki. Rahibannya apa? Dia khawatir ditolak oleh Allah. Doanya tidak didengar oleh Allah. Nah, nikmat yang diberikan jadi nikmah, jadi azab, jadi bala. Ini yang dia munculkan di dalam dirinya. In nazara ila dunubihi wa adillahi wa shiddati iqabihi khasya rabbahu wa khafahu. Ketika dia melihat dosa-dosanya dan kita manusia adalah zaluman jahulah wa anfusuna nah dan jiwa kita nasu ammaratun bisu lihat dosa-dosa kita betapa banyaknya ingat dengan keadilan Allah bahwa Allah Maha membalas Maha membalas Maha menghisap Maha adil perlakuan Allah terhadap hambanya Maya amal su'an yujzabih ini saja sudah membuat takut para sahabat kalau setiap orang itu buat kejelekan Enggak habislah kita ya Rasulullah. Nah, adilnya Allah. Dan diantara bentuk keadilannya Allah itu subhanallah. Allah tidak apa namanya? Nah, kalau Allah mau, Allah selesaikan setiap individu itu dengan caranya dengan mungkin mudah. Tapi adilnya Allah, Allah kumpulkan seluruh makhluknya. Allah berikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang berbuat dosa dan persidangan perhitungan di hadapan khalayak wasyiddati iqabihi dan dia harus lihat betapa adilnya Allah dan lihat betapa kerasnya hukuman dan siksaan Allah maka kalau dia melihat yang seperti itu khasya rabbahu wa khafa membuatnya takut kepada Allah membuatnya takut kalau takut seorang mukmin kalau dia takut kepada Allah, dia justru berlari mendekat kepada Allah, bukan semakin jauh. kalau dia betul-betul mukmin, muahid, dia akan datang kepada Allah karena tahu la malja'a la malja'a minka, la malja'a wala manja illa ilaik. La malja'a minka ilaik, la manja wala la manja minka illa ilaik, wala malja'a illa ilaik. Maknanya bersama. Nah, tidak ada tempat untuk berlindung kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepadamu. La malja'a illa ilai. Dalam yang yang nah, dalam kalimat lagi itu juga dalam hadis itu juga wala manja tidak ada tempat selamat minka illa ilai. Nah, datang kepada kepada Allah. yang di dalam doa untuk mau tidur itu subhanallah, ajib doanya. Ya. Wa a'udzubika minka atau dalam doanya baca Rasulullah doa sujud ya a'udzu bi'izza a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka jadi orang yang takut kepada Allah bukan terus lari bukan terus lari tapi justru mende mendekat qala wa inna dara ila fadlihi al-am wal khas nah ketika dia melihat karunia Allah yang umum semua orang dapat makhluk-makhluknya besarnya karunia Allah siapa saja yang menerimanya wal khas nah, khusus untuk dia misalnya ya Allah betapa luasnya betapa baiknya Allah sudah seperti ini saya durhakannya masih juga Allah berikan kesempatan nah wa afwihi dan maafnya asyamil yang menyeluruh raja wa tamak nah, tumbuh tamaknya rakusnya ya harapannya untuk mendapatkan rahmat. Nah, in wufiqa li ta'atin raja min rabbih tamaman ni'mah bi qabuliha. Ketika dia diberi taufik, kalau diberi taufik oleh Allah untuk dia taat, nah, dia berharap kepada Allah disempurnakan nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat taat ini dengan semoga Allah kabulkan. Wa khafa min raddiha. Ada rajaknya untuk diterima, tapi juga ada rasa takutnya min raddiha bitafsirihi fi haqqiha ditolak oleh Allah karena kurang sempurna di dalam menjalankannya. Ini yang harus ada selalu kita dalam diri kita. Qiyamul lail yang kita lakukan, enam, saum sunnah. Puasa sunnah yang tidak ada orang yang lain tahu. Salat-salat sunnah ceria yang kita lakukan tidak ada yang lain yang tahu. Kita berharap Allah mengabulkan, menerima tapi juga kita ini takut. Nah, karena kita tahu bahwa kita adalah madinnatul khata. Kita adalah manusia yang serba lemah. Jangan-jangan amalan ini ditolak. Tapi kalau memang betul dia ikhlas dan jujur, akan dibimbing oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah kepada kebaikan berikutnya. kepada kebaikan berikutnya. Kalau wa ini ya bimaksiatin raja min rabbihi qabula taubatihi wa mahwiha. Kalau dia diuji dengan kemaksiatan. Ya. Kalau dia diuji dengan kemaksiatan, dia berharap kepada Robnya diterima taubatnya dan dihapuskan kesalahannya. Kalau ada yang seperti ini di hadapan nah, di dalam hati seorang ahlul ma'asi, yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya. Karena kata para ulama kita menyebutkan kadang-kadang seperti halnya tubuh yang sehat itu kadang-kadang dia jadi tambah sehat kalau dia ditimpa penyakit. Seperti itu juga hati yang berjalan kepada Allah ini, kalau dia nggak pernah buat dosa, nggak pernah dihinggapi dosa, dia tak ajab. jadi ujub, merasa sudah baik terus. Wah, berarti dia selama ini adalah hamba yang taat. Muncul rasa, nah, bahwa dia sudah ah, mulai. Nah, kalau muncul seperti ini akan muncul lagi nanti penyakit berikutnya idlal. Mau dikte Allah dia. Saya sudah seperti ini, mestinya dapat yang demikian berhak. Merasa berhak untuk mendapatkan timbalan. Nah, setelah itu muncul kibir akhirnya. Dan akan merendahkan orang lain. Nah orang ini nggak ada kualitasnya, nggak ada apa-apanya, meremehkan orang lain. Nah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir sebesar biji dzarrah. Merendahkan orang lain, menolak yang hak itu sudah penyakit yang menghalangi orang masuk surga, apalagi kalau besar. Dan orang itu kata Ibnu Qayyim, itu termasuk di antara usul-usul maasi, pangkal-pangkal kekafiran. Kalau ini ada, penyakit kibir ini ada, kemudian hasad, ini ada dalam batin seseorang, sebaik apapun ibadahnya sulit untuk hilang. Penyakit yang ini berbahaya ini. Hilangnya gunung, hancurnya gunung, leburnya gunung dari tempatnya itu masih muda. Tapi empat penyakit ini, ada dua penyakit ini diantaranya, ada empat tapi dua yang anak ingat. Hasad dan kibir ini barajin orang itu ibadah ini selalu menggerogoti. Selalu menggerogoti ibadah dia. Hasad Berarti kan dia punya penyakit menantang Allah. Kibir, merendahkan orang lain. Siapa dia? Nah, ya. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Makanya sering-sering kita Tuhan Allah. Nah, walaupun itu tidak warid dalam sunnah ya tidak warid dalam sunnah, tapi ini masya Allah boleh juga jadi asar yang baik untuk nah, Syekh bin Baz rahimahullah itu selalu yang kita sebutkan di sini juga berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ini doa yang diucapkan sering diucapkan oleh Syekh bin Baz. Masya Allah. Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ya Allah perbaiki hatiku dan amalanku, perbaiki hatiku dan amalanku. Jadikan ini dendangan dan Artinya yang selalu kita lantunkan, bisikan-bisikan kita sendirian. Nah, ya entah itu di masjid, di luar, di jalan, ingat ini Allah ma'aslih li qalbi. Allah ma'aslih li amali. Allah alam. Baik, insya Allah kita lanjutkan aja pada kesempatan lain. Berapa keterangan yang lain juga mungkin perlu tambahkan. Ya, keterangan beliau, rahmatullah. wa wa fiqana lima yahibuhu wa yarabah.